Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan barakallahu fikum halaman yang ke-94. Pembahasan kita masih seputar Al-Qur'an kalamullah khairu makhluqin. Perhatikan baik-baik karena dalam hal ini banyak orang-orang yang tersesat. Orang yang bergelimpangan mengikuti kelompok-kelompok sesat dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah, Asy'ariyah. Terakhir kita bahas kemarin kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an makhluk kata mereka. Paham ya? Karena mereka secara hakikatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah meyakini Allah taala tidak punya sifat. Kalau Jahmiyah parah, Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Kalau Mu'tazilah masih mengatakan Allah taala punya nama, cuma sifat enggak punya. Itu Mu'tazilah. Datanglah Asy'ariyah yang sok. Eh, Asy'ariyah mengatakan apa? Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah taala. Tapi Al-Qur'an itu adalah apa? Adalah kalam yang ada di jiwa, ucapan jiwa. Kemudian diungkapkan oleh Jibril atau diungkapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Dikenal dengan apa ini? Dikenal antum nanti caranya disisihkan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah, Al-Qur'an ibaratun an kalamillah ini. Asy'ariyah mengatakan apa? Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Al-Qur'an itu sekedar ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala, bukan ucapan Allah Ta'ala. Paham belum? Jadi ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala itu Asy'ariyah. Cuman ungkapan saja, bukan ucapan Allah Ta'ala. Itu Asy'ariyah ya. Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk, dah itu. Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Qur'an makhluk. Asy'ariyah mengatakan apa? Al-Qur'an ibaratun an kalamillah, ungkapan tentang ucapan Allah taala, ungkapan saja. Paham ya? Bukan ucapan Allah taala. Lah terus bagaimana kalam itu kalam nafsi katanya? Yaitu ucapan yang ada dalam jiwa yang tegak dengan zat Allah taala katanya. Lah terus siapa yang mengucapkan? Jibril. Siapa yang mengucapkan Muhammad katanya? Allah musta'an seperti itu. Itu keliru ya. Dalil mereka apa dalilnya? Pantun yang kemarin kita lewati ini. Kata mereka, kalam ucapan itu adalah yang ada dalam hati. Dijadikan lisan ini hanya sekedar apa? Yang menunjukkan apa yang ada dalam isi hati tersebut. Menunjukkan isi hati saja, bukan kalam yang hakiki. Kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah, kalam apa kalam? Al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu ya harus apa? Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih kemudian berikan faedah. Sautun eh, barakallahu labdun apa nutkun mufhimun. Ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Nutkun mufhimun itu itu kalam secara bahasa. Paham ya? Apa pantunnya kemarin? Pantunnya dengan standar mereka kemarin. Innal kalama la fil fuadi. Innama ju'ilal lisanu 'alal 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi katanya. Sesungguhnya ucapan itu yang ada dalam hati katanya. Menurut Asy'ariyah, kalam nafsani. Eh, kalam apa? Kalam nafsi, yaitu ucapan jiwa, ungkapan jiwa. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kata mereka. Hanya saja dijadikan lisan ini untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Jadi apa? Lisan itu bukan ucapan asli gitu loh, hanya ungkapan ungkapan yang ada dalam hati. Paham ya? Itu tidak benar. Dalam hati belum dikatakan kalam. Dalam hati ini bukan kalam. Hanya sekedar mungkin angan-angan bisikan oleh semisalnya. Paham ya? Kalau seandainya kalam dalam hati dikatakan kalam, antum salat enggak perlu apa? Enggak perlu melafatkan takbiratul ihram Allahu akbar sampai salam, enggak perlu baca bacaan. Nah, kenapa? Dalam hati bisa. Makanya termasuk kekeliruan orang dalam salat dia diam seribu bahasa. Kecuali takbir saja. Allahu Akbar diamnya. Ya akhi tadi ada baca Al-Fatihah enggak? Baca. Di mana bacanya? Dalam hati katanya. Nah, ini kalam nafsi. Ini enggak boleh, enggak benar. Kalam itu harus apa? Disuarakan. Antum bicara ada suara, ada huruf. Ini penting. Karena mereka meniadakan apa? Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Enggak ada huruf, enggak ada suara. Makhluk katanya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Perhatikan bagian tengah bawah itu. Wa ahlu sunnati wal jamaah. Yakulun mereka mengatakan Al-Qur'an kalau kalamullah lafzuhu wa ma'nah. Allah ini. Ini yang perlu garis ini ya. Dan ahlu sunnati wal jamaah mereka mengatakan Al-Quran itu ucapan Allah lafadznya dan maknanya. Eh, di situ ada poin penting di garis ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu ucapan Allah lafadznya dan maknanya. Kalau menurut mereka maknanya dari Allah, lafadznya dari makhluk. belum? Kan makna dalam hati. Siapa yang mengungkapkan tadi? Jibril. Siapa yang mengungkapkan tadi? Muhammad. Kata Asy'ariyah. Yang tepat bagaimana yang tepat? Yang tepat Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah Ta'ala, lafaz dan maknanya. Dua-duanya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hurufnya enggak kira-kira? Teraman. Ada hurufnya enggak? Jelas ada hurufnya, ada suaranya enggak? Ada suaranya. Kalau antum lantunkan, ada suaranya enggak antum? Ada suaranya baca. Cuman suara-suara makhluk. Namun yang dibaca, yang dilantunkan adalah kalamullahi azza wajal. Dipahami baik-baik ini. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, Lafaznya dan maknanya. Bukan ucapan Allah huruf tanpa makna. Enggak benar yang mengatakan ucapan Allah Taala itu huruf tanpa makna enggak benar. Hurufnya dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walal ma'ani dunal huruf. Ada juga mengatakan Al-Qur'an makna saja tanpa huruf. Ini juga keliru. Fal Qur'an huwa kalamullah lafdhu wa makna. Maka Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Taala lafadznya dan maknanya. Ingat-ingat ya. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Taala lafaz dan maknanya dua-duanya. Takalamullah bihi haqiqatan. Allah Taala berbicara secara hakikat. Sami'a Jibril wa ballaghahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendengarnya. Mendengar dari siapa? Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Jibril alaihissalam. Paham ya? Jadi Jibril mendengar dari Allah taala, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya Al-Qur'an. Lafaz dan maknanya dari Allah atau lafaznya saja? Lafat dan maknanya dari Allah Taala atau lafatnya saja? Lafat dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertukar ya. Wasami'a Musa alaihi wasallam kalam Allah dan Musa alaihi salam mendengar ucapan Allah Taala. Wa Allah Musa taklima min khairi wasitatin, Allah. Allah Taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan tanpa ada perantara. Tanpa ada apa? Perantara langsung mengajak bicara tanpa ada perantara. Nah, Allah Taala mengajak bicara Musa alaihissalam. Walihada khusa Musa bi anahu kalimullah. Oleh karena ini Musa alaihissalam dikhususkan bahwasannya beliau adalah kalimullah ini gelarnya. Kalau antum kalim kalim dengar kalimullah atau kalimuhu berarti Musa alaihissalam. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu. Fanuhun wa Isa hum ulul azmi fa'lamu. Kalimur Rahman, kalimullah itu Musa alaihissalam. Gelar itu Musa alaihissalam, kalimullah. Paham ya? Orang yang diajak bicara siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala itu Musa salam. Kita lihat. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Mereka para rasul kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallamallah di antara mereka ada yang Allah telah ajak bicara siapa? Musa alaihissalam. Digelari dengan apa gelarnya tadi? Musa alaihissalam digelari dengan apa tadi? Kalimullah atau Kalimur Rahman. Kalimullah. Kalimur Rahman Musa alaihissalam. Orang yang di, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala digelari dengan Kalimur Rahman. Jangan sampai lupa ya dan jangan sampai keliru. Na'am barakallahu fiik. Kemudian kita lihat sini wa huwa Musa alaihissalam fa Musa ukhtussa min bainar rusul bi annahu kalimullah maka Nabi Musa alaihissalam dikhususkan dari kalangan para rasul bahwasanya Musa alaihissalam benar-benar orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? hadalah Bahwasanya Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah taala dalilnya mana? Wa kallama Wa kalamallahu Musa taklima itu dalilnya. Allah Taala mengatakan wa kalamallahu Musa taklima. Jangan sampai keliru bacanya. Karena anu bidah wa mereka mengubah harokatnya. Wa kalamallaha Musa taklima. Berarti Musa yang ngajak bicara Allah Taala. Allah Taala tidak bicara. Yang tepat adalah apa? Sebagaimana dohirnya wa kalamallahu lafzul jalalah Allah fa'ilnya. Allah Taala yang mengajak bicara Musa dengan apa? taklima dengan sebenar-benar pembicaraan. Maf'ul apa ini taklima? Maf'ul apa namanya? Maf'ul mutlak. Fungsinya untuk menguatkan amilnya. Allah Taala benar-benar berbicara kepada Musa alaihissalam. Wa kalamullahu Musa takliman. Takliman masuk sebagai maf'ul mutlak. Fungsinya apa? Libayani litakidi amilih. Ya kan? Untuk menguatkan amilnya. Yaitu bahwasanya mengajak bicara. Kita lihat di sini. Kalamahu rabbuhu takliman min ghairi wasitatin masyaallah. Oh, Rabbnya mengajak bicara Musa tanpa ada perantara dengan sebenar-benar pembicaraan wasami'a Musa kalamah dan Musa mendengar ucapan Allah taala wa kadzalika Allah jalla wa ala yukallimu ibadahu yaumal qiyamah seperti itu pula Allah taala mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat yukallimu ahlal jannah Allah taala mengajak bicara penduduk surga wa yusallim alaihim dan mengucapkan salam atas mereka wa yurudduna bi kalamin yasma'una dan mereka pun juga menjawab membalas salamnya dengan ucapan yang mereka bisa mendengarnya Yarawnahu 'ayanan bi absarihim. Mereka semuanya melihat Allah taala dengan mata-mata mereka sendiri. Jadi Allah taala bisa dilihat di mana? Di dua tempat. Di urusatul qiyamah, satunya di surga. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, suatu ketika segenap para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Rabb kita nanti hari kiamat? Kemudian Allah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau menjelaskan Hal tudamuna fi ru'yatil syams duna sahat. Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah. Apakah kalian merasa desak-desakan? Merasa terganggu ketika melihat bulan purnama? Ketika melihat matahari tidak ada awannya? Maksudnya bersih itu? Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, innakum satarawna rabbukum kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu, seperti melihat bulan. Maksudnya bagaimana? ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Ingat-ingat kaidahnya itu. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan. Bulan purnama kalau melihat, dari arah mana saja kelihatan enggak? Kelihatan. Desak-desakan enggak? Antrian tidak? Membahayakan enggak? Ya itu. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan. Bukan Allah taala seperti bulan. Itu pendapat yang keliru. Kalian melihat Allah taala seperti melihat bulan. Itu bukan mananya Allah taala seperti bulan. Cara melihatnya ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i itu kaidahnya. Faham insyaallah ya? Nah, kita ambil dikit lagi bawah itu. Kama yarawna al-qamar lailatul badr, sebagaimana mereka melihat bulan purnama, melihat bulan di malam bulan purnama. Wa kama yarawna syams sahwa laisa duna hasab, dan sebagaimana mereka melihat matahari yang terang benderang tanpa ada awan yang menutupinya wa yukallimhum yusallimu alaihim dan Allah Taala mengajak bicara mereka dan mengucapkan salam atas mereka wa yasma'una kalamahu dan mereka mendengar ucapan Allah Taala wa yarduna alaihi salam dan mereka pun juga membalas salamnya dikit lagi Allah Jalla wa Ala takallama wa yatakallam idza syaa subhanahu wa ta'ala bi kalamin haqiqi lafdhuhu wa ma'na penting ini maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dan berbicara sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki dengan ucapannya hakiki lafaz dan maknanya. Wa amma kaifa yatakallam fa hada la na'lamu penting ini. Adapun bagaimana bicaranya wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Kaifiyah serah kepada Allah Taala. Hada la ya'lamu illallah. Cara berbicaranya ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Falaisa kalamu ka kalamin makhluk. Penting ini. Maka ucapan Allah Taala tidak seperti ucapan makhluk. Kenapa kemarin? Bagaimana sifatnya kalau Allah azza Jal? Qadimun nau apa? Hadisul ahad. Jenisnya sejak dahulu sudah lama ada untuk Allah taala. Adapun per individu kalam ia terjadat terbaharui. Sesuai dengan apa? kadar dan keinginan Allah taala dalam berbicara. Faham maksudnya? Tapi kalau manusia dikatakan berbicara kalau sudah berbicara. Pahami baik-baik itu. Ayo ah, simak baik-baik kitabnya. Mana qulu innahu takalam kama yatakallam makhluk? Kita tidak mengatakan. Kita tidak mengatakan Allah taala bicara seperti bicara makhluk. Bal naqul innahu yatakallam kama yasha subhanahu wa ta'ala wa kaifa yasha. Bahkan kita katakan sesungguhnya Allah taala berbicara sebagaimana Allah taala kehendaki dan bagaimana Allah taala inginkan. Wala ya'lam kaifiyata kalamihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu Bagaimana bentuknya ucapan Allah Ta'ala kecuali dia Allah Ta'ala kasair sifatnya. Seperti semua sifat-sifat yang ada. kaifiyahnya wallahu a'lam. Maknanya ada enggak maknanya? Ada, harus kita tetapkan. Karena yang menghilangkan makna kelompok apa? Matilah Ada kelompok yang menghilangkan makna. Maknanya apa? Wallahu alam. Langsung wallahu alam dia. Ngakunya alusunah padahal. Kelompok apa kemarin? Al-Mufawwidah. Jangan sampai keliru. Alusunah mengatakan Allah Ta'ala punya sifat kalam? Punya. Apa mana kalam? Kalam yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana kalamnya? Wallahu a'lam. Nasallaha as-salamatul afiyah. Subhanakulahu wa Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.